Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Tauhid. Karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. dan pembahasan kita masih pada bab Ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah Seruan kepada syahadat alla ilaha illallah Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kisah pengutusan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di negeri Yaman di mana sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang siapa yang akan menjadi objek dakwah dari Muad bin Jabal yaitu mereka ahlul kitab sehingga beliau radhiyallahu taala anhu mempersiapkan dirinya ketika berhadapan dengan mereka nantinya. Harus tahu, harus paham siapa yang akan kita hadapi di dalam dakwah. Kemudian juga beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya awal pertama kali yang diseru adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain wa ila awal matad'uhum syahadata an la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan makna tauhid. Ya, persaksian yang pasti, yang yakin bahwasanya tidak ada yang memiliki hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Setelah itu ketika mereka menerima dan mengikutinya baru diajarkan kepada mereka tentang kewajiban salat lima waktu sini adalah bagaimana ketika seorang itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dia memulai dengan suatu yang prioritas yang paling utama yaitu tauhidullah karena tidak ada amal tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika dia dilandaskan kepada tauhidullah. Pengikhlasan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala kita masuk kepada hadis yang berikutnya untuk yang mau setoran hafalan insyaallah kita mulai kembali eh, pada pertemuan berikutnya ya. Hafalan kita kitab insya Allah kita sudah rutin kembali dan nah harapkan untuk santri terutama bisa menghafal matanya manfaatnya akan kembali kepada kalian semua Qala rahimahullah walahuma An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu Walahuma apa maksudnya walahuma yaitu dikeluarkan Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada Yom Khaybar yaitu perang Khaybar pengepungan benteng Khaybar sebutkan di sini pada tahun sekitar tahun 7 hijriyah. salah satu benteng terkuat dari benteng-benteng Yahudi ketika itu Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbullah wa yuhibbuhu wa rasuluh Sungguh aku akan berikan arrayah Yaitu panji perang Ya Sini diberikan kepada mereka yang memimpin perangan ya. ketika perang Mu'tah antara para sahabat kaum muslimin melawan tentara Romawi ya sampai tiga kali panji perang ketika itu jatuh ya mulai dari eh, Zaid bin Thabit kemudian eh, Ja'far bin Abi Talib kemudian Abdullah bin Rawahah dan itu adalah pesan dari Rasulullah SAW ketika jatuh ambil oleh uh, Ja'far bin Abi Thalib kalau jatuh diambil oleh Abdullah bin Rawaha jangan sampai jatuh bahkan dikisahkan pada perang Mu'tah tersebut ya uh, Ja'far kalau tidak salah Nabi Talib yang tertebas ya, kedua lengannya tapi beliau masih berusaha untuk menegakkan panji tersebut ya, ketika ketiga kalinya jatuh Abdullah bin Raha ya maka diambil oleh Khalid bin Walid Saif min suyufillah kata Rasulullah SAW salah satu pedang dari pedang-pedang Allah ya, yang mengembalikan ketika itu semangat kaum muslimin ya, dan berhasil ya, mereka Eh, melemahkan semangatnya orang-orang Romawi ketika itu. Ya, ini peperangan yang sangat-sangat tidak imbang kalau secara hitungan ya, jumlah mereka yang berperang. Artinya ketika seorang itu di ya, diberikan panji perang ini, ini adalah suatu kehormatan untuknya. Ya. Dia yang akan memimpin peperangan. La'utiyana rayata. Ghadan, yaitu besok hari. Seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rekomendasi dari beliau bahwasanya orang yang akan diberikan ini ya adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya berarti ya menunjukkan keimanan-keimanan yang jujur ya, bukan hanya sekedar pengakuan cinta kepada Allah cinta kepada Rasul tapi ketika dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya dia benar cinta kepada Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwasanya imannya adalah iman yang benar, iman yang jujur. Itu satu. Dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini lebih dahsyat lagi. Ya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya siapa yang tidak mau mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh rasulnya. Ya. Ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, yang keutamaan mungkin di bawah ini saja para sahabat mereka berusaha dan berebut untuk mendapatkannya bagaimana keutamaan jelas ya bahwasanya orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya ya laisa sya'nu an tuhib lakinna sya'na an tuhab ya bukan perkaranya itu engkau mencintai tapi bagaimana engkau itu dicintai ini masalah atau ya bait yang masyhur karena kalau seorang mengaku cinta kepada Allah ya itu biasa semua orang bisa ya kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah Katakanlah kalau kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ayat yang dikenal dengan ayat al mihnah merupakan ujian bagi mereka yang mengaku cinta kepada Allah. Kalau betul jujur kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya itu akan mengantarkan dia untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalau benar itu maka Allah yang akan mencintai dia tidak perlu dia untuk mengaku-ngaku untuk cinta kepada Allah tapi tidak ada bukti dari kecintaannya tersebut nah rekomendasi langsung dari Rasulullah SAW la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa ini yang kedua wa yafta wa yaftahullahu ala dan Allah akan bukakan kemenangan melalui kedua tangannya Ya, keutamaan yang ketiga yang akan didapatkan oleh orang ini besok. Ya. Ini adalah kita yakini bukan karena Rasulullah SAW mengetahui ilmu gaib tapi adalah kabar dari Allah Wahyu min Allah mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya kecuali melainkan ya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau ya tiga keutamaan orang itu benar kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya sebaliknya dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan Allah akan membukakan menjadikan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'tahum ayyuhum yu'taha ya maka para sahabat ya, malamnya ya, yadukuna lailatahum yaitu yakhudu mereka berbincang ini siapa nih ya siapa nih yang bakalan diberikan roya ya bahkan disebutkan Umar radhiyallahu taala anhu ya beliau tidak pernah memiliki hasrat sedikit pun kepada yang namanya kepemimpinan jabatan kecuali pada saat itu kenapa bukan karena kepemimpinannya bukan karena jabatannya tapi di situ ada rekomendasi bahwasanya orang yang diberikan ya panji perang tersebut adalah orang yang memiliki tiga keutamaan tadi ya demikian juga para sahabat yang lain setiap orang berharap untuk mendapatkan keutamaan tersebut ya fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha ya mereka membicarakan di malamnya siapa di antara mereka yang akan diberikan panji perang tersebut falamma asbahu ghadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika pagi harinya ya ghadau ala rasulillah ay dhahabu ilaihi fil ghadwah mubakkirin perhatikan ini mereka bergegas ya menuju ke Rasulullah SAW pergi ke, ke, ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berharap sekaligus penasaran kulluhum yarju an yu'taha setiap mereka mengharapkan untuk diberikan panji tersebut ya ini harap-harap cemas penasaran siapa ini mudah-mudahan saya ya maka faqala aina ali ibn abi talib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib yang tidak ada ketika itu? Ya, Masya Allah diberikan kepada orang yang tidak ada. Ya, apa hubungan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, hubungan kekerabatannya Syamil kemarin kita sudah dapat Abdullah bin Abbas ya kan kemarin singkat itu Abdullah bin Abbas apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah Ali bin Abi Talib apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamid Sandi Kalau pam, bapaknya paman berarti anaknya Yang yang ditanya yang jawab sepupunya ya jadi kalau Abdullah bin Abbas kemarin apanya Rasulullah SAW kemanakan apa paman? Abdullah bin Abbas ini sepupu juga sama-sama sepupu Ali sepupunya Rasulullah Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah ya Hah? jawab yang yakin Iya apa enggak ya. Taib Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah SAW Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Ali ibnu Abi Talib ibnu Abdul Muttalib Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ketemunya di kakeknya ya. Fakilah wa yastaki ainai Maka dijawab ketika Rasulullah SAW bertanya di mana Ali Ali huwa yastaki ainai yaitu yata'allam min huma Arti mengeluhkan kedua matanya, artinya mata kedua matanya sedang dalam keadaan sakit. Ya. Fa arsalu ilaihi utiya bihi basaqa fi ainihi wa da'alahu bara'aka allam yakum bihi wajah maka mereka pun mengutus atau yaitu intinya memanggil Ali bin Abi Thalib ya beliau datang ya, dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit kedua matanya fabasaqa fi ainai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya meludah kedua matanya fuada Allah dan mendoakan ya ini termasuk rukiah sebenarnya ya mendoakan untuk Ali agar sembuh kedua matanya fabaro'a ka'an lam yakum bihi waya maka sembuhlah kedua matanya tersebut seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya ya tidak ada sakit sebelumnya kembali normal ya fa'atahu rayah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panji perang tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, berarti yang mendapatkan keutamaan tadi adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Di antara keutamanya Ali bin Abi Thalib tiga hal ini. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin pada perang Khaybar melalui Ali bin Abi Thalib. Ya. Luar biasa, masya Allah. Faqala unfun ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Thumma ud'uhum ilal Islam. wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, "Unfud ala risrik." unfud ala risrik ay imdi liwajhika ala risrika ala rifkika min ghairi ajalah ya yaitu menuju pada mereka dengan perlahan-lahan tanpa tergesa-gesa sampai bisa hatihim di halaman mereka ya, halaman benteng Khaybar yang disebutkan Khaybar ini merupakan benteng yang sangat kuat Syahidnya di sini setelahnya. Syahid yang berkaitan dengan bab kita. Summa ohum ilal Islam. Ya. Kemudian serulah mereka ilal Islam kepada al-Islam. Dakwah. Ya. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi dan khabarkan kepada mereka sampaikan kepada mereka apa yang merupakan kewajiban atas mereka yang merupakan hak Allah atas mereka yaitu kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala ay fala takfid da'wah ilal islami faqat bal yukhbiruhum bima yajibu alaihim fihi hatta yaqtani'u bihi wa yaltazimu kalamnya Syekh Nuthaimin rahimahullah tidak cukup sekedar dakwah seru pada Islam ayo masuk Islam ayo masuk Islam tapi jelaskan apa yang menjadi kewajiban mereka ya di Islam jelaskan juga apa yang menjadi keutamaan ketika seorang itu ya masuk Islam mentauhidkan Allah mati di atas Islam ya, bahwasanya tidak akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali jiwanya orang-orang mukmin ya artinya orang yang mukmin orang kafir tidak akan masuk surga ya fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am demi Allah Allah berikan petunjuk kepada seorang melalui dirimu itu lebih baik bagi dirimu daripada humrin nu'an humrin na'an humrin na'an Baik hiyal ibilul hamra' wa dzakaraha li annaha marghubatun indal arab wa hiya ahsan wa anfas ma yakunu minal ibil indahum ya, seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui dirimu itu lebih baik daripada ya engkau mendapatkan unta-unta merah Ya. Ini targhib motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan dakwah ilallah. Ya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan seandainya Allah memberikan hidayah. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala. La an yahdiyallahu al-fa'il huwa Allah. Memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bika Nah ini sahihnya melalui dirimu kita menjadi sebab ya sebab hidayahnya seseorang ya dengan cara apapun sebab itu ini ya luar biasa berserikat kita di dalam sebab tersebut ya ada orang yang berdakwah secara langsung ada orang yang bertahun di dalam dakwah tersebut dengan apa yang dia mampu ya. lebih baik daripada unta-unta merah kenapa disebutkan unta merah kata Syekh Hamid karena ini yang paling disukai indal Arab ketika itu ya harta, kendaraan yang paling berharga, paling mereka sukai, paling bagus menurut mereka ketika itu adalah unta merah. Ya. Tentu ini untuk kalau kita mau bandingkan ya jelas yang namanya uh, ajar pahala ukhrawi yang berkaitan dengan arah akhirat itu tidak akan bisa disamakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, rakaat al-fajri dua rakaat salat sunnah fajar ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, tapi ini dalam, dalam rangka memotivasi. Ya, Jauh lebih baik hidayah seorang. Ketika seorang akan mendapatkan hidayah dengan sebab kita. Ya, dengan sebab kita. Ya, itu pahala yang tidak akan terputus. Ya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya. Kalau misalnya dia bersodakoh, sodakohnya sodakoh bisa jadi sodakoh jariah ad ilal khair kafaili. Seorang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan seperti orang yang melakukannya itu dalam dalam ya hal pahalanya. Ya. Ini luar biasa. Ya. Karena itu jangan pernah lelah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, kebaikannya kembali kepada diri kita. Dan tidak akan rugi orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa ruginya coba? Ya. Enggak ada ruginya sama sekali. Enggak ada ruginya sama sekali kalau ya kita nador kita nadorun bait istilahnya pandangan kita adalah pandangan yang jauh ke depan ya bukan pandangan yang hanya terbatas pada ya, satu langkah dua langkah ke depan saja tidak ya seorang yang mengajar misalnya mendapat memiliki kemampuan mengajar dia mengajar ya antum tidur misalnya nggak ada ruginya antum tidur yang rugi antum antum nggak hadir yang rugi antum ya dia bisa murojaah ilmu yang dia sudah dapatkan dia bisa eh, kembali ingat ya, ada yang istifadah dia dapat pahala tentu dengan keikhlasannya di mana ruginya ya nggak ada rugi sama sekali kalau pandangan kita adalah pandangan yang jauh ke depan tatapan kita adalah tatapan di masa akhirat nanti bukan hanya sekedar kehidupan dunia ini ya maka syahid dalam hadis ini tadi tentang keutamaan seorang yang mendapatkan petunjuk hidayah melalui diri kita ya al hidayah minallah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bisa menjadi sebab. Karena itu para ulama mengatakan bahwasanya hidayah ada berupa al-huda wal bayan ada berupa al-irsyad wal bayan. Ya, petunjuk dan bimbingan. Ya. Yang ini semua orang bisa. Antum membimbing, antum mengajarkan. Ini namanya hidayah, berikan hidayah berupa irsyad wal bayan kita menjadi sebab tetapi mereka menerima atau tidak hati mereka terbuka atau tidak untuk menerima apa yang kita sampaikan itu adalah urusan Allah tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur dalam masalah ini ya dengan keadilan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala Allah Maha tahu dan Allah Maha bijaksana dalam ketika membuka hati seorang atau tidak ya apakah dia ini orang yang tepat untuk mendapatkan hidayah atau tidak itu adalah urusannya Allah urusan kita adalah bagaimana kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya yafrah nafrah kita senang ketika seorang itu mendapatkan hidayah kita senang ketika kaum masyarakat mendapatkan manfaat ya bisa mem memberikan apa namanya kontribusi sehingga masyarakat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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.